banyak karunia ilahi yang terlimpah dan tercurah kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, tentunya dua nikmat yang paling besar dan sangat agung yang juga sekaligus merupakan tonggak penentu keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan masing-masing dari kita di dunia wal akhirat. Tentunya kalau setiap kita bisa menjaga, memelihara agar iman dan Islam yang sampai dengan detik ini alhamdulillah masih bersemayam di hati kita, agar jangan sampai terkontaminasi dengan noda syirik, noda penyimpangan sunnah, atau bahkan amal maksiat sekecil apapun juga. Nikmat lain yang tak kalah pentingnya, yang tidak bisa kita pungkiri, nikmat kesehatan, kesempatan, dan kekuatan. Sehingga di pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini, atas izin dan takdir Allah Azza wa kita bisa bersama-sama melangkahkan kaki ke majelis ini, ke masjid ini, di rumah dari sekian banyak rumah Allah di muka bumi ini. Dengan terus berusaha kita mengikhlaskan niat, membulatkan tekad untuk melangkahkan kaki, melanjutkan perjuangan kita dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu untuk mendapatkan keutamaan, mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirat. Tentunya harapan yang terbesar yang selalu kita mintakan, kita mohonkan kepada Allah Rabbil Izzah adalah mudah-mudahan Allah Azza wa Jal berkenan mencatat langkah kita ke masjid ini, ke majelis ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah meridhoi langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama dan semoga pula dengan kita belajar Allah pun berkenan untuk menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kala amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'idin ikhwatal iman ya rahimakumullahu jami'an di pagi hari menjelang siang ini kita akan mengangkat tema apa temanya ada yang ingat saya jangan lupa bahaya kalau materinya apa judulnya imanku di ujung lidah, di sini. Memang kelihatan di sini imannya. Iya. Sebenarnya itu saya terinspirasi dari petikan ayat. Satu ayat yang Allah tegaskan kepada kita di ayat yang ke-11. Ayat 11 dari Al-Qur'anul Karim surat Al-Hajj. Sebelum kita masuk ke ayat 11 ini, kita ingin memperkokoh kembali menguatkan memori kita tentang ketika tadi kita katakan tema yang kita angkat imanku di ujung lidah. Kadang orang akan bertanya kepada kita, atau mungkin mohon maaf masih ada sebagian kecil kaum muslimin itu bertanya, emang iman kita pasti usah? Kalau kita tanya sama orang sekarang, Mas, apa itu iman? Ini emas berarti ya. Kalau Anda tanya sama orang, emangnya apa arti iman itu muslim? Misalnya Anda yang saya tanya, sih orang awam. Kira-kira jawabannya bagaimana? Iman. Jawabannya gimana kira-kira? Meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Sudah? Yakin? Itukah iman Anda? Iya. Jangan kaget ya. Baik. Iman itu kan kalau secara bahasa atau istilah kerennya etimologi ya. atas dia Mempercayai. Meyakini. Sampai kalau kita mau membuat sebuah ilustrasi atau gambaran singkat. Iman itu kan percaya artinya. Percaya. Udah ada percaya. Itulah keimanan. Kayak kita ke tukang cukur. Kalau nggak percaya dia pinter nyukur rambut kita, kita bakal keringet dingin yang keluar. Bang, ter kalau pas bersihin rambut yang pendek sini, agak tinggi risnya ya. Nggak jadi cukur kita pada akhirnya. Kenapa? Karena nggak percaya sama tukang cukur. Itu gambaran simpel kita masalah keimanan percaya. Lalu secara istilah atau terminologi ya, istilah kerennya orang Indonesia nih. Memang Indonesia paling senang istilah keren. Al-iman wa anutku bil lisan, anutku bil lisan. Wal i'tiqadu bil janan, wal amal bil arkan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atir syaitan. Makanya sebagian ulama bahkan di antara mereka Al-Qayyim Al-Jauziyah itu pernah mengatakan al-imanu khamsununa. Iman itu kalau ingin di, diungkapkan dengan bahasa Arab, ujung-ujungnya huruf nun semuanya. An-nutqu bil lisan. Mengucapkan dengan lisan seperti ikrar, ya. Barangkali anak-anak mungkin PAUD, TK, SD, SMP kan di antara ikrar paginya raditu billahi robba wa bil Islam dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya atau rasulah. An-nutqu bil lisan wal i'tiqadu bil janan meyakini di dalam hati. Karena sebuah keyakinan itu tempatnya di hati. Wal amalu bil arkan nun lagi belakangnya. Wal amalu bil arkan mewujudkan sebuah ucapan dan keyakinan di hati dengan bentuk aplikasi nyata, amalan yang nyata bil arkan. Tapi ingat, yang kita ucapkan tadi, yang kita yakini tadi, dan yang kita kerjakan tadi itu mengalami dua kondisi yang berseberangan secara otomatis. Yazidu bita'atir rahman. Yang keempat. Dia akan bertambah tatkala kita semakin taat kepada Sang Rahman Allah Azza wa Jalla. Wa yanqusu bita'atis syaitan dan iman juga pada akhirnya akan berkurang tak tatkala kita menjadi pengikut syaitan taat kepada syaitan itulah iman sehingga para ulama sepakat al imanu yazidu wa yangkus iman itu ada kalanya naik ada kalanya turun fluktuasi makanya tak seorang pun di antara kita bahkan selevel ulama sekalipun, selevel sahabat sekalipun, tak seorang pun yang berani mengklaim imannya selevel iman Jibril dan Mikail, nggak ada. <clears throat> ya. Sampai takutnya Umar bin Khattab akan kualitas keimanan dia disamperi itu Hudzaifah bin siapa? Bin Yaman, ya. Kita harus biasakan diri ini menghafal nama para sahabat Nabi, para ulama tabi'in biar nggak kedorong sama orang-orang kafir bang apa main bola nomor kaosnya nama istrinya merek mobilnya nomor HP-nya ya berusaha menghafal nama para generasi salaf sebelum kita sebaik-baiknya Umar bin Khattab sosok seorang khalifah yang disegani, ditakuti, yang saking imannya begitu kuat, jin itu mikir kalau berpapasan dengan Umar. Kalau kita kan dikangani sama jin. Kalau kita ya, jin akan ngomong, nggak ada lu nggak rame. Tapi kalau jin ketemu Umar, mikir. Nggak cuma mikir, ngacir. Kok bisa? Nabi yang bilang, bukan saya yang bilang. Nabi yang bilang itu. Karena Umar seorang hamba ketika dia masuk Islam, dia mengikarkan dia saya masuk Islam. Yang mau ngalangin saya siap-siap. Saya kalau kata orang Jawa kan mereka mengatakan langkahi dulu mayat saya. Kalau saya tambahin, antarkan dulu mayat saya ke kuburan. Umar bin Khattab, kekuatan imannya, keteguhan pendiriannya. Ketika ada ibu-ibu kumpul bersama Rasulullah SAW, mereka pada nanya terus cocok saling saut menyaut suaranya. Jadi jangan kaget ibu-ibu dari zaman Nabi itu ibu ya gitu. Ya. Bahasa pasar kita ya bawel ben rewel. Tetapi melayani itu memang. Tapi suara itu tiba-tiba senyap. Bukan lebay. Bukan mungkin tahu-tahu mengalami induksi atau drop. Bukan listriknya mati, bukan gensetnya rusak. Tapi datang hamba Allah Umar mengatakan, kok dia ibu-ibu tadi terakhir teriak ngomongnya. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, mereka dia bukan karena aku nyuruh dia, karena kau yang datang. Nabi langsung mengatakan, Wallahi ya benar Khattab, innaka ma salakta fajjan, illa salaka syaitan fajjan ghair fajji. Demi Allah, ya Umar, Tidaklah engkau melewati sebuah jalan dan di ujung sana ada setan. Lihat kamu, mikir setan mau lewat. Kalau ini jalan di Banugoro misalnya lurus, Umar mau ke sini, ada jin di ujung jalan di Banugoro, ada Umar, mendingan muter lewat jin sud. Mikir. Kalau kita kan tunggu sama jin, mana sih hamba Allah ini, nggak nongol-nongol. Kita kembali ke iman kita. Umar bin Khattab bertemu dengan Uday bin Yaman. Dia bertanya, wahai Uzaifah, Azakarani Nabi SAW annani minal munafiqin. Apakah Nabi pernah menyebutkan namaku di hadapan kamu kalau aku termasuk orang-orang munafik? Tidak ingin imannya goyah. Dia nggak mau imannya itu iman yang kualitas KW. Nggak mau Umar. Dan tidak dengan jujur itu bukti mereka para sahabat Nabi itu tidak ada yang berani mengklaim imannya sempurna, imannya hebat sekali berkelas atas, tidak berani mereka. Karena mereka menyadari juga manusia biasa yang tak luput dari dosa dan salah. Sehingga dia menghampiri Hudai bin Yaman ngeyel. Kan kita tahu kalau Umar yang minta tetap akhirnya Hudzaifah menjawab, "Kalau engkau tidak wahai Umar, tapi kata Hudzaifah, ini cukup engkau wahai Umar yang aku bocorkan rahasia tentang engkau bukan orang munafik. Yang ingin kita garis bawahi bagaimana Umar bin Khattab itu ingin dievaluasi keimanannya. Kokohkah, kuatkah, segarkah, atau labil, atau stagnan. Seperti pula halnya Abdullah bin Abi Mulaika dari kalangan ulama tabi'in yang paling dekat dengan sahabat. Abdullah bin Abi Mulaika. Dia mengatakan, saya pernah bertemu dengan sekian puluh orang-orang yang bertempur di perang badar. Setiap orang di antara mereka sangat takut imannya itu seperti imannya orang-orang munafik. Dia mengatakan, saya sempat bertemu dengan 70 orang yang pernah terlibat pertempuran perang Badar. Tak seorang pun di antara mereka melainkan masing-masing takut kalau imannya itu kualitasnya rendah. Sangat takut. Padahal ingat, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil mereka, memberi mereka sebuah dispensasi tinggi. Apa kata Allah? I'malu ma syi'tum laqad ghafartu lakum. Silahkan kalian berbuat semau kalian karena aku sudah mengampuni kalian. Kira-kira kalau kita yang dengar itu kayak apa rasanya? Berhenti sholat, berhenti puasa, berhenti baca Quran, berhenti salat tahajud, berhenti salat sunnah. Justru ini yang mereka takutkan. Mereka semakin semangat beribadah. Itu gambaran pertama. Kita akan kembali kepada tadi ayat yang saya di awal, belum kita baca ayatnya. Ayat yang ke-11 dari Al-Qur'anul Karim surat Al-Hajj. Allah mengatakan di situ, "Wa النَّاسِ nasi يَعْبُدُ اللَّهَ ala harfin." Al-Hajj ayat 11 Allah menegaskan kepada kita wa minan nasi coba cermati kalimat pertama wa minan nas dan dari sebagian manusia itu berarti dari semua manusia karena setiap kita pasti kualitas berbeda-beda ada yang begitu terus melejit makanya kata para sahabat Nabi di antara mereka tanya apakah iman itu bisa bertambah bisa sampai setinggi langit. Apakah bisa berkurang? Bisa. Sampai bagaimana? Sampai nggak tersisa sedikit pun. Habis. Itulah iman. Terkadang mungkin di antara kita bertanya, Pak Ustaz, saya sering dengar ceramah masalah gituan, cuma saya bingung untuk mengukur iman saya kayak apa, gimana cara mengukurnya. Yang jelas tidak pakai termometer, nggak pakai timbangan berat badan, ya, nggak pakai tensi, nggak harus ke prodia atau lab yang lainnya. Kita yang harus peka menilai hati kita. Makanya para ulama bahkan di antara mereka Imam Al Hasan Al Basri pernah mengatakan rahimallahu abdan arfa qadra nafsihi. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati seorang hamba yang dia mengetahui kapasitas dirinya. Dia bisa mengukur siapa saya, bagaimana saya, sampai di mana saya, dan sudah bagaimanakah kondisi saat ini. Itu orang yang hebat, yang selalu mendapatkan doa rahmat dari para ulama. Rahimallahu abdan arafa qadra nafsihi. Semoga Allah berkenan merahmati seorang hamba yang bila hamba ini menyadari kapasitas dirinya siapa saya, bagaimana saya, sampai di mana saya, kayak apa amalan saya. Itu. Kembali ke ayat tadi, waminan nas dan dari sebagian manusia itu berarti nggak semuanya karena pasti yang namanya manusia itu berbeda-beda kondisinya. Sebagaimana Nabi kita pernah bersabda, dari nas saya fa inna fil jannati mi'ata darajah Biarkan orang-orang beramal semau mereka. Nabi nggak memaksa kok. Yang mau nambah nambah silakan, yang mau diem diem silakan, yang mau ngurangin silakan dikurangin. Karena surga itu ada 100 tingkat. Surga itu ada berapa tingkat? 100. Jarak antara level 1 ke level 2 itu ma sama sama'i wal ardi. Kata Rasulullah, jarak antara tingkat satu ke tingkat kedua itu jaraknya sejauh langit dan bumi. Alah kalau buat Anasat yang penting ke surga, yang paling paling apa-apa. Yang penting surga. Kalau yang penting surga, ya tidak mungkin mereka para sahabat Nabi kekeh berjuang mati-matian <clears throat> Kalau yang penting surga, nggak mungkin Nabi itu sholat tahajud satu rakaat yang dibaca tiga surat. Ada yang pernah nyoba? Yang ngomong nggak pernah nyoba? Ya. Hudayna Nabi Yaman tuh jangan kuat kemeng dia. Masya Allah Rasulullah sholat tahajudnya satu rakaat yang dibaca Al-Baqarah berapa ayat? 286 ayat ditambah Ali Imran berapa ayat? 200 ayat Ditambah An-Nisa berapa ayat? Pokoknya 176 ayat. Jadi berapa semuanya tambah tambahannya anak-anak? 662 ayat. Ya. Kalau kita merujuk Al-Baqarah 286 ayat, itu paling cepat 45 menit. Kalau dibaca khusyuk insya Allah 2 jam. Kalau kan 2 jam di Masjidil Haram Mekah itu tahajud kayak malah selesai. Tapi bayangin kalau satu rakaat dua jam. Wajar kalau betis Nabi bengkak. Kalau kita kan bengkak karena asam urat kumat. Kalau kita bengkak karena kena kena pot. Kalau kita bengkak naik motor ngaco nyetirnya, jadi nyosor. Nabi bengkak bukan salah naik kuda, salah naik motor. Bengkak karena itu. Yang tahu Aisyah. Yang tahu Aisyah itu ketika sholat malam dia melek, bahasa orang Jawa ngelilir, Gerayangan. Jadi kalau istri soleha, kalau suaminya nggak ada nyari, ya. Kalau istri soleha, suaminya nggak ada nyari. Kalau yang nggak nyari itu tanyakan dulu pak istri anda. Kemana itu kan gelap kamar Nabi kecil padahal kamarnya. Karena Nabi setiap suatu malam itu kalau mau sujud mesti menyingkirkan kaki Aisyah. Singkirin dulu, geser lagi, geser lagi. Aisyah megang betisnya Nabi, bengkak, kaget dia. Kata Aisyah Rasulullah, untuk apa engkau memberatkan diri dengan tahajud setengah mati? Kamu ini kalau kita kadang-kadang diajak sama temannya, ayo deh ngaji, ayo sekali-kali berjamaah ke masjid. Allah itu maha pengampun mas. Allah maha penyayang, Allah tahu kita ini memang hamba yang beriman, ya begini-begini aja kualitasnya, insya Allah ke surga. Kan Nabi bilang sama kita, semua umatku akan ke surga. Kita balas. Anda baca hadis gak sempurna. Sempurnakan kalimat hadis itu. Illa man abah. Kecuali yang enggan ke surga. Siapa itu? Yang taat ke surga, yang maksiat ke neraka. Jadi kalau ada nggak mau ke masjid itu maksiat namanya. Oh kagak. Allah maha tahu kok. Allah maha sama penyayang. Inilah yang kita kalau bicara kualitas iman mulai muncul di sini. Kan begini pak Ustaz. Allah di penghujung ayat Al-Baqarah 286 mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada hambanya di luar kemampuannya. Artinya Pak Ustaz, saya nggak mampu ke masjid. Dia sehat, kakinya dua. Kalau ngajar Malik, Jago dia nangkap pasti ketangkap itu maling. Tapi ngejar ke masjid, ngangkat handbel 5 kilo, barbel harus setengah kintal, enteng dia. Naik gunung merbabu, Himalaya, gunung apa lagi. Jago dia. Masjid, 20 meter, nggak nyampe-nyampe. Itu kalau kita mencium iman. Yang bisa merasakan kita. Kita bisa merasakannya. Wa minan nasi may ala harfin. Kembali ke ayat petikan kalimat berikutnya. Dan di antara sebagian manusia, di antara mereka ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Artinya hanya formalitas. Ngakunya beribadah kepada Allah. Tapi itu hanya klaim belaka. Hanya pengakuan belaka. Kalau kita mau jujur dari berangkat dialog tadi di lapangan, dapat di lapangan banyak orang seperti komentar mereka. Udahlah gak usah, gak usah bersusah payah beribadah. Kalau Nabi itu mah wajar, dia kan contoh. Jadi yang namanya contoh itu harus hebat. Gak mungkin mobil Lamborghini yang harga 12 miliar itu Contohnya bannya langsung kempes enggak kan? Harus bagus. Ya Nabi wajar kok kalau kita kan Allah sudah bilang kalau untuk kita kita ini mah ya ala kadarnya. Lihat, dia dengan nyantai mengatakan kalau Nabi itu mah wajar, dia Nabi. Berarti anda nggak wajar. Kalau Nabi Pak <clears throat> dia calon penghuni surga Firdaus. Dia penghulu para nabi, pemimpin para nabi. Wajar kalau dia setengah mati tahajudnya. Jadi kalau anda setengah hidup, aslinya mati. Saya katakan tadi anda katakan Nabi cantol penghuni surga, bahkan firdaus tertinggi. Saya katakan, Mas, Nabi saja ketika mau mati, tangannya begini ke atas, itu masih sempat mengingatkan umatnya. Nabi ketika sekerat ya, lagi sakaratul maut di pangkuan Aisyah, ya, di pangkuan Aisyah, itu istri yang hebat, Aisyah masya Allah. Nabi yang minta mereka meninggal di pangkuan Aisyah. Beliau menyempatkan diri mengingatkan kita sebelum minta sama Allah as salatus salatus salat wa ma malakat aymanukum. Ingat salat ya, ingat salat dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya kalian, kepada budak-budak kalian. Dan Nabi sebelum meninggal dunia dia mengatakan Allah maghfirli warhamni. Dan dia mengatakan Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, angkatlah aku ke tempat yang tertinggi bersama para nabi, syuhada, orang yang jujur dan orang-orang yang saleh nabi. Yang kedua, Mas tadi Anda bilang Nabi wajar setengah mati sholatnya. <clears throat> Dia penghuni surga. Memang Anda tahu mau kemana setelah ini? Ya saya tahu. Nabi dia bilang sama kita semua umatnya bakal ke surga. Baik, Nama Anda disebutkan di Al-Quran ke surga. Kalau mereka para sahabat Nabi Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, itu sudah jelas dibilang langsung. Bahkan 10 sahabat Nabi itu dibilang langsung penghuni surga. Ada 10 sahabat Nabi. Dan mereka sangat gencar beribadah kepada Allah, sangat rajin dan sangat-sangat hebat lah kita yang nggak pernah sebut namanya, nggak tahu posisinya di mana, bisa nyantai-nyantai aja. Ya karena saya yakin mas Allah itu maha pengampun Pak Ustaz. Kalau anda yakin Allah maha pengampun, tambahin dong Allah juga maha menyiksa. Coba dibaca ayat 283, 284 ketika Allah makan kepada kita, "Fayaghfiru lima yasha wa yu'adzibu may yasha." Allah itu akan mengampuni kepada siapa yang dikehendaki dan akan menyiksa kepada siapa yang akan dikehendaki. Memangnya emas mau pilih yang mana? Emas yakin. Termasuk yang dipilih diampunin. Ya, yakin sih nggak yakin. Udah tahu nggak yakin, masih apa yakin dia mau ke surga. Buka lagi deh mas, ayat yang lain 4950 Al-Hijr coba. Nabi ibadi anni anal rahim. وأن عذابي هو العذاب الأليم apa kata Allah Wahai Muhammad, tolong ingatkan kepada hamba-hambaku. Nabi ibadi, kasih tahu sama hamba-hambaku. Anni anal ghafurur rahim. Bahwasanya aku ini Allah dan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi di ayat 50 Allah bilang lagi berikutnya, wa anna adabi huwal adabul alim. Tapi juga ingatkan mereka, kasih tahu mereka, adabku juga sangat pedih. Itu berarti ada dua yang ingin Allah gambarkan kepada kita. Dan Allah ketika mengingatkan kita di ayat 11 ini, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ ala harfin Lihat. Dan sebagian manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepinya saja. Kalau saya boleh mengartikan di ujung lidah. Bagaimana spesifikasi karakteristik orang yang begini nih kata Allah. Ini pasti ada. Karena Allah menggambarkannya. Karena Allah menciptakan kita Allah yang mengetahui kita, Allah Maha tahu siapa kita, bagaimana kualitas kita. Ini ciri orang yang beribadah kepada Allah yang tepi, hanya di ujung lidah imannya. Bagaimana ciri-cirinya? Allah katakan, "Fa in asabahu khairun nabi." Ini ciri orang yang kalau beribadah kepada Allah hanya di tepi, hanya di ujung lidah imannya itu. Kalau dapat kebaikan, tenang. Itu kan kita ya. Ya, saya termasuk lah. Manusiawi kan gitu. Fa'in asabahu khair yatma'an nabi. Kalau dia lagi beruntung dapat kebaikan, biasanya orang-orang kita kan bilang gini, Wah, alhamdulillah hari ini Allah berpihak sama sama aku. Ada apa Pak? Wah, mobil aku untungnya gede sampai 2 miliar. Allah lagi berpihak sama kita. Tenang gua hari ini. Seperti hati ayat 15 surat Al-Fajr. Ayat 15 surat Al-Fajr. Ada yang lupa bunyi ayat itu? Ada yang lupa? Gimana bunyinya? <clears throat> Hah? Al-Fajr ayat 15. Di juz Ammah. Hah? فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن Lihat tuh manusia kata Allah. Fa'ammal insan ada manusia itu idza mabtalahu rabbuhu ketika Allah tidak sedang mengujinya. Fa'akramahu Allah muliakan dia. Apa kata dia? Fayaqulu rabbi akraman. Hari ini Allah sedang menghormati aku. Seneng euy. Paling ada mah kalau begini nih gajian nggak pernah kurang, dagangan laris, ya. Terus pakat naik terus. Itu tipikal manusia. Tapi di ayat yang ke-11 kelanjutannya Allah mengatakan wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi tapi kalau dia ditimpa musibah, ditimpa ujian, ditimpa cobaan, maka di ayat yang berikutnya di Al-Fajr tadi. Gimana bunyinya? Ayat 16. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu Hah? Wa amma idza mabtalahu faqadar alaihi rizqahu wa yaqul rabbi ahanan. Adapun kalau diuji ditakar rezekinya sama Allah, apa kata dia? Allah nggak sayang sama aku. Allah nggak sayang sama aku. Kadang mohon maaf, Kebanyakan kan kalau kita sedang berduaan sama istri ngobrol, ya. Istri kita kadang tanpa sadar ngomong sama suaminya, bang, kayaknya abang kurang terhajut deh. Emang kenapa? Tuh tangga sebelah sama ente sama-sama masa kerjanya 10 tahun udah bisa beli tanah, bikin rumah, beli motor. Ente baru berbau tanah, motor masih nyicil, mencicil lagi nyicilnya. Karena kita nggak sadar, atau istri kita mungkin lupa, bang, abang kayaknya kedai kontraktor ya bang, iya, kontrak terus. Kayaknya kita kurang soleh kali ya. Kurang soleh gimana? Gue tiap malam minta hajat sebelas rakaat sampai dua jam. Kata Soleh gimana? Buat tiap hari baca ikut obat itu. Hah? On day on juice. Kata Soleh gimana? Buat tiap hari nyambut lagi yatim piatu kasih makan kasih duit. Nah terkadang kita terjebak di konsep ini. Konsep yang kaya apa kita terjebak? Kita itu memahami konsep iman kita menurut selera kita. Artinya kita memahami kalau Allah lagi sayang sama kita, lagi baik sama kita, duit numpuk. Kalau Allah lagi marah sama kita, duit kita hilang. Kita diambil tuyul, atau diambil maling, atau dicopet. Padahal kebaikan yang Allah berikan kepada kita, keburukan yang menimpa kita, itu sama-sama ujian. Jangan kita kira kalau Allah sekarang lagi baik sama kita itu memberi kita rezeki banyak, naik pangkat Allah sedang sayang sama kita. Belum tentu. Justru Nabi bilang sama kita, Inna Allah idha ahabba abdan ibtala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal kalau sedang cinta sama hambanya, diuji itu hamba. Makanya mohon maaf, di antara kita kalau pas kena musibah, terus temannya ke rumah kita. Kira-kira ketika nanya, bang gimana kabarnya? Itu nah bang, wah hari ini gua lagi apes. Allah nggak punya sama gua nih. Makan apa bang? Motor gua lari gua pegang. Terus gimana bang? Listrik cabut sama PLN. Terus gimana lagi bang? Itu mobil belum sungai. Apalagi bang? Rumah sana kebakar. Apes gua hari ini, tolong udah marah sama gua Pernahkah kita ketika ada ujian dan sedang bermuram durja, datang tamu kita merubah memik kita dengan berseri-seri ditanya, "Gimana kabar anak?" Alhamdulillah ala kulli hal. Hari ini Allah sedang cinta sama saya. Jangan kita ngomong itu kan. Karena Nabi kita Muhammad SAW seperti yang digambarkan oleh istrinya Aisyah radhiallahu anha yang semoga Allah meridhoinya. Kata Aisyah, kanan Nabi SAW ida wajada ya ida wajada syai'an yasurruhu atau ma yasurruhu faqal alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa in wajada ma yakrah qal alhamdulillahi ala kulli hal Nabi itu setiap kali mendapati sesuatu yang menyenangkan hati, dia mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya menjadi sempurna amal soleh kita. Kalau hari ini kita sempurna amal solehnya itu atas izin Allah, atas kehendak Allah, dan kata Aisyah, Nabi pun demikian ketika dia di hari yang lain mendapati hal yang kurang menyenangkan, kebaikan belum berpihak kepadanya, beliau juga bersyukur. Alhamdulillahi hanya akhirnya beda kalimatnya. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji hanya milik Allah atas segala kondisi yang kita alami. Ini yang hebat ini yang berat. Makanya sering saya ulang-ulang kalau kita buka Al-Quran Al-Baqarah di ayat 155 kalau nggak salah itu yang bicara masalah ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat samarat وبشر sabirin. Cermati sumpah Allah di situ. Dan sungguh pasti kami akan uji kalian. Pasti. Ini ultimatum dari siapa? Allah Makanya kata para ulama, madum hadir dar, fala tastaghribil akdar. Selama ente masih di muka bumi ini, maka jangan merasa kaget dengan adanya onak dan duri. Madum hadir dar. Selama kita, Anda, saya masih hidup di muka bumi ini, maka jangan pernah merasa heran adanya onak dan duri. Udah pasti ada itu. Lagi enak makan kesedak. Lagi enak jalan keseliup. Lagi enak naik motor jatuh. Sehingga Allah mengatakan walanabluwannakum kami pasti akan menguji kalian tapi ingat Allah itu maha tahu kok apa kalimat berikutnya bunyinya bisain dengan sedikit saja sedikit saja Kenapa? Karena kadar iman kita ala kadarnya. Kadar iman kita itu ala kadarnya. Nabi juga bilang kok aswaha mu'minan wa amsa kafiran, amsa mu'minan wa asbaha kafiran. Paginya mukmin, suaranya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir sehingga Allah tahu kok kualitas iman kita itu hanya diuji sedikit saja, cuil saja secuil ya sehingga Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in kami pasti akan uji kalian dengan sedikit saja sedikit sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza ujian, tantangan aral melintang yang ada di hadapan insya Allah bahkan bisa dipastikan tidak akan melebihi kapasitas iman kita tidak akan Dan Allah tahu kok. Ketika Anda dengan saudara Anda, dengan teman Anda, kok beda ujian yang beda. Karena Anda pantas dapat yang ini, dia yang itu. Tapi kenapa Ustaz? Saya yang sering ngaji ke pengajian, ikut one day one juice, tahajud nggak pernah bolong-bolong, jamaah nggak pernah terlambat satu ayat pun di masjid. Kok nggak pernah jadi orang kaya, tapi si hamba Allah itu makin kaya, ya rumahnya nambah, istrinya nambah, duitnya nambah, padahal nggak pernah berjamaah ke masjid, nggak pernah sedekah. Kalau kalau ukur kebahagiaan seperti itu, itu kan versi logika hawa nafsu kita. Lihat ketika Umar bin Khattab menghampiri rumah Nabi, Umar geleng-geleng, ya Rasulullah, orang-orang Romawi, orang-orang Persia, duduk beralaskan permadani, lantainya permadani, ya, ada marmernya untuk permadani, dindingnya juga marmer permadani, dayang-dayang cantik. Engkau Rasulullah, alasnya pelepah kurma, buat tidur pelepah kurma sehingga membekas di, di, di punggungmu. Gelas minummu ini dari tanah liat, mereka dari emas dan perak. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, kalau aku mau, aku minta sama Allah semua itu. Tapi, apa kata dia? Lahum fid dunia walana fil akhir. Itu akan mereka nikmati dunia, nanti buat kita-kita di akhirat. Ya, Makanya kembali tadi ketika ada suami istri besi besi suaminya, bang kayaknya abang kurang soleh itu teman kita bisa beli mobil bisa beli rumah kita jawab mah buat dia di dunia ntar kita di akhirat itu mah bakal jawab bang semua bakal dapat di akhirat ya sama bukan kayak anak saya nanya Habib memang di surga ada ini coklat dia bilang semua ada ada mobil ada lebih canggih dari mobil yang ada. Asik dong, asik. Terus gimana? Minta serta sama jangan di dunia susah. Jadi hiburan <clears throat> istri yang kadang sama saya ngeluh, bang kapan kayak si itu ya bang, ya, teman abang tuh kayaknya kok makmur banget. Ya udahlah, itu kan buat dia di dunia. Nanti kita insya Allah di akhirat sana. Makanya bahasa mertua saya itu dulu juga seorang ustaz ya. Tapi menurut saya bilang ke anak-anaknya jangan ada yang menurut hati ya. Kenapa nggak siap kalian nanti gajian tanggal satu tanggal sepuluh udah habis. Kalau istrinya ngerasain <clears throat> Bi kayaknya di pasar ada durian deh Udah habis musimnya mah Makanya dia Ya Mertua saya itu melarang istrinya ke pasar Ya, kalau kasih uang seribu nggak cukup, maunya lima ribu. Kasih lima ribu, pengen dua ribu. Kalau mau ke mall dua juta, pengen dua miliar. Makanya dia aku haram ke pasar, biar aku yang ke pasar. Dan duitnya nggak ada. Kita kembali ke ayat. Ya. Allah ketika bilang sama kita ingin. Kami pasti akan uji kalian dengan sedikit saja dari perasaan takut minal wal rasa lapar wa naqsi minal amwal dikurangi hartanya wal ampus dan dikurangi jiwanya ada yang mati wastamara dan buah-buahan kadang gagal panen kita tapi Allah bilang di dalam ayat wa sabirin beri kabar gembira orang-orang yang sabar Makanya Allah ingin mengingatkan kita. Lihat tuh kalau orang kualitas imannya ala kadarnya ya begini kondisinya. Fa in asabahu khairun ma'an nabi. Kalau dapat kebaikan, tenang. Lihat, biasa ini maaf para suami ya. Kalau pulang dari kantor dapat kabar naik pangkat, mau dihajikan, diumrohkan, ya dapat bonus mobil 10 rumah 16 pulang senyum sama istrinya abang kayaknya ketiban berlian dari langit deh nggak cuma berlian ini ya, deh banyak deh pokoknya dapat seminggu mukanya dilipat 16 pelentotan abang kayaknya ada masalah deh nggak usah nanya ini gambarannya ini masalahnya Bisakah kita pulang ke rumah dengan kondisi balance, seimbang, karena ini memang Allah menyebut teman kita di kondisi yang paling buruk manusia. Ini loh jeleknya manusia. Ini jeleknya manusia. Ya. Maka mungkin yang sering nyebar broadcast cerita seorang tua ya <clears throat> yang lama nggak sakit terus sakit dioperasi biayanya mahal dia nangis sampai dokternya bilang udah lah pak nggak usah bayar biaya operasi pak dokter saya nangis bukan masa biaya operasi saya nangis kenapa begitu mahal kesehatan yang Allah berikan sama kita nggak bisa dibeli dengan uang. Ya, ada orang operasi jantung itu harus keluar 250 juta. Nggak perlu pasang ring satu ring dua nggak usah. Praktis operasi katanya kayak Nabi di belak dadanya katanya. Itu 250 juta biaya operasinya. Makanya kalau ada orang tua menangis ketika ada operasi, besar biayanya bukan karena masalah biayanya, begitu mahal kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita katakan ini Allah sedang menggambarkan kepada kepada kita di manakah posisi kualitas keimanan kita. Siapakah kita? Bagaimanakah kita? Orang semacam ini ini sudah dalam kategori buruk. Karena Allah mengatakan kalau dia lagi dapat kebaikan, tenang berbunga-bunga. Lagi apes, lagi diuji oleh Allah, nggak karu-karuan mukanya, berlipat-lipat. Padahal ujian yang Allah timpakan kepada kita tidak akan keluar dari kemampuan kita untuk menerima ujian itu. Tidak akan. Walaupun berat, ya, walaupun berat. sesempat menangani sebuah kasus ada orang, masya Allah, kalau Ramadan hataman Quran sampai empat kali. Kalau terima duit ngasih makan yatim piatu. Kalau hari-hari biasa satu hari sejus dia, dia selesaikan. Tahajud nggak pernah lepas. Dia seorang wanita. Diuji berat dari semua kondisi. Menikah nggak dikasih anak, Tantangan dari orang tua juga begitu berat. Harus ke sana sini dia protes. Apakah saya ini nggak usah jadi orang baik biar gak diusir seperti ini? Saya katakan tidak. Itulah yang pantas engkau terima. Karena yang mengujimu tahu bahasa kamu itu adalah orang yang kuat menerima ujian ini. Sementara si C, si B, si E F sampai Z itu nggak bakal kuat mikul beban seperti ini. Kamu sudah biasa tahajud, biasa one day one juice, biasa sedekah, biasa sholat duha, dan lain sebagainya, sehingga engkau bisa bertahan seperti itu. Allah uji sepadan dengan kekuatan iman kamu. Dan kita pun sama. Dan Allah maha tahu hanya secuil sedikit saja ujian yang Allah berikan kepada kita tidak akan melampaui beban dari iman yang kita yakini. Makanya kata Allah, orang seperti ini di ayat 11 ini, menjelang akhir ayat ini Allah mengatakan setelah menggambarkan Wa in asabatku fitnatun inqalaba ala wajhi. Kalau dia dapat ujian, berbalik dia kondisinya. Dalam tafsir Ibnu Katsir di zaman dahulu, ya di zaman jahiliyah kan orang dulu kalau punya anak laki-laki bangga laki-laki nih lahir perempuan ya lihat kalau anak jahiliyah itu kalau punya anak laki-laki bangga punya anak cewek ribut kok oh, cewek yang keluar Nah, kayaknya kan ketika saya sempat di majelisnya Syekh Abu Bakar Jabir al Jazairi, pengarang tafsir Aisyarut Tafasir, dia dicerita ada orang bertemu dengan saya. Dia punya istri satu, anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, kelima perempuan, mulai dia jengkel. Istrinya hamil yang keenam, dia bilang ke istrinya, kalau Allah ntar lahirin cewek lagi, gue cerai. Kan bahasa istri, bar, saya mah cuma nerima. Saya bukan nyetak. Lo yang isi, Allah yang ngatur. Doa ibu jadi, panggil anak-anaknya. Nah, sebentar lagi ibu mau lahiran. Kalian lahir kayak ente-ente semua nih, kita bakal minggat dari rumah ini doa mereka semua. Malam itu si suami mimpi mau dilempar ke neraka. Bingung dia. Begitu mau dilempar, dari pintu itu keluar anak gadisnya. Itu bapak saya, jangan lempar ke neraka. Pintu kedua, ketiga, dan seterusnya. Dia bangun sadar, astagfirullah, dia ternyata yang membela aku anak gadisku. Langsung temui istrinya, dulu besok mau lahir, cewek atau cowok nggak apa-apa deh lanjutin alhamdulillah ya. yang saya garis bawain orang ini terbawa kebiasaan orang jahiliyah seolah kalau punya anak cewek itu aib kalau punya anak laki-laki kata mereka itu dibunuh khasyatal fakr takut miskin kalau punya anak cewek dibunuh khasyatal ar karena aib Kadang-kadang mohon maaf, ada sebagian teman-teman kita pakai banyolan yang bahaya. Temennya nikah. <clears throat> Lo udah nikah? Udah. Berapa tahun? 15 tahun. Nah, lo berapa ya? Empat. Siapa aja? Semua cewek. Lo bukan bapak namanya itu. Malu-maluin. Sebagian orang mengatakan Anda layak menyandang seorang bapak sejati kalau ada anak cowok. Ini keliru. Allah udah bilang sama kita kok Ya, di sebuah ayat Allah mengatakan hanya milik Allah segala apa yang di langit dan di bumi. Allah berhak menganugerahkan pasangan si fulan anaknya laki-laki, si fulan anaknya perempuan, si fulan laki-laki perempuan, si fulan mandul. Siapa yang ngatur? Allah. Allah yang ngatur. <clears throat> Tapi kenapa Ustaz ya? Kalau yang zina cepat hamil, ya yang nikah gemeteran kabin tuh nikah wa tazwija doanya khusyuk ya Allah Allah majid ibn syaitan majid isma razaqtana lalu lanang malas ya, tapi yang zina kanawal itu Allah yang tunjukkan kebusukan hasil hubungan gelap itu karena mainnya gelap-gelapan masalahnya itu Allah buktikan kebusukan dia tapi anda yang nikah resmi diuji oleh Allah Azza wa Jal, jangan patah arah karena Allah tahu Anda belum layak menerima ini, baru yang ini, dan seterusnya. Kalau posisi kita seperti ini, di ayat 11 Al-Hajj ini, apa kata Allah? Khasirat dunia wal akhirah. Orang yang kayak gini ini, dia pasti merugi di dunia dan di akhirat. Rugi dunia dan akhirat Orang yang kalau dapat kebaikan tenang, dapat keburukan ngumpat, protes. Orang kayak gini, itu pasti merugi di dunia dan di akhirat. Khasirat dunia wal akhirat. Bahkan Allah menambahkan di penghujung ayat ini, Zalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang paling nyata, ya kayak gitu contohnya kita dikatakan orang merugi dunia akhirat kalau kayak gini sikapnya. Padahal sejatinya Nabi tadi saya katakan di awal sudah ngasih contoh dapat kebaikan bersyukur, dapat keburukan bersyukur. Hanya beda lapat akhirnya. Beda lapat akhirnya. Seorang mukmin itu kalau boleh saya gambarkan, <clears throat> kalau dia terbang pakai dua sayap, maka terbangnya dia mengarungi kehidupan dunia ini dengan dua sayap sabar dan syukur. Itu seorang mukmin. Kalau dia sedang mengarungi kehidupan di muka bumi ini, kalau mau terbang bawa dua sayap, maka sayap dia itu sabar dan syukur. Nabi yang bilang sama kita, ajaban li amril mukmin hadis muslim Beliau bersabda sungguh menakjubkan, mengherankan, mengagumkan urusan yang dimiliki seorang mukmin. Karakter kepribadian seorang mukmin. Semua perkara yang dimiliki seorang mukmin itu baik. Lihat, semua perkara yang dimiliki dan didapati seorang mukmin ditanggapin baik. Gimana bang kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Maksudnya gimana bang? Semua baik alhamdulillah. Walaupun makan cuma dua kali sehari, atau sekali sehari, atau seminggu dua kali. Baik alhamdulillah. Itu Nabi bilang. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan sikap baik itu hanya dimiliki seorang mukmin. Bagaimana kata Rasulullah? In asabat busarro syakar maka khairan lahu. Kalau dapat kebaikan dia bersyukur. Tapi ingat, kita kalau dapat kebaikan nggak cuma bersyukur doang. Alhamdulillah, oh ya, hari ini dapat zakat 10 miliar. Jangan bilang-bilang ya, mah. Jangan bilang-bilang. Kalau teman-teman kamu bahaya, minta traktir lah, minta sedekahnya lah, minta-minta lah. Syukurnya kita lah cuma Alhamdulillah ya Allah engkau maha tahu kebutuhan saya. Padahal saya bilang Bapak Ibu hidup itu paling enak pas-pasan. Pas butuh dapat, pas pengen datang, pas doa makbul. Itu paling enak. Hidup pas-pasan. Tapi kadang saya sama, sama temen nanya, ente hafal Quran? Iya Ustaz. Masya Allah, melejit jauh. Punya rumah 100 meter, duit nggak pernah habis. Dulu doanya gimana? Dia jawab, saya kalau doa Ustaz, cuma satu yang saya minta. Apa coba? Ya Allah, kabulkan doa saya. Itu mas sama saya bilang. Itu yang dia minta. Dia fit Quran. Ini hasilnya apa coba? Aku bingung. Ah, saat kalau doa nggak macam-macam deh. Nggak punya permintaan. Justru gimana cuma satu permintaan saya. Ya Allah kabulkan doa saya. Ya sama. Tapi Allah itu selalu mengabulkan doa kita. Hanya saja yang diberikan berbeda. Kadang kita minta mobil dikasih sepeda. Kenapa? Kalau kita pakai mobil ntar arogan ya baru bawa mobil kijang kapsul tahun sekian puluhan gerobak lewat eh lu punya mata nggak sih ini mobil dinas tau mahal kita minta sepeda nggak dapat sepeda jalan kaki terus kenapa kalau anak sepeda ya ada kucing lewat kita marah dasar kucing kalau kucing boleh dasar manusia bisa nyengumpan Allah pasti kasih yang kita minta. Cuma terkadang dialihkan dengan yang lebih baik buat kita. Ya. Kadang-kadang <clears throat> kan ibu-ibu atau istri kita suka ngerutuk. Kapan dia bisa umroh? Kapan-kapan insya Allah. Iya kapan-kapannya kapan dia kapan-kapan-kapan. Barangkali kita enggak atas umroh sekarang nantilah menjelang tua. Wah, tuh enggak enak. Enak tau. Kalau umroh nanti kan enak Allah tahu gitu kan. Walaupun aku si roda misalnya. Enggak apa-apa. Itu nikmat. Maka kita katakan sekali lagi, <clears throat> bersyukurnya kita itu tidak cukup alhamdulillah, kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dan Nabi itu tidak pernah mengatakan tidak kalau diminta. Nabi dia suatu hari dikasih oleh salah seorang sahabat wanita bahan bagus jahitan tangan bordir sendiri bagus cakep diterima sama Nabi ketemu sahabat yang lihat Rasulullah kayaknya bagus banget tuh kain boleh saya minta dikasihkan sama Nabi ambil ambil sahabat yang marah ente nggak tahu diri Nabi baru dikasih barang baru jahat sama seorang sahabat wanita meminta maaf ini saya minta bukan mau saya pakai untuk kain kafan saya. Tapi tolong yang ketemu saya di luar jangan bilang bajunya bagus boleh saya minta jangan dan telanjang pulangnya ya. Berarti kalau teman saya punya HP bagus boleh saya minta Ustaz? Jangan minta-minta kalau minta sesuatu minta sama Allah saja. Kalau kalau minta sama orang dua indikasinya, dikasih atau diumpat. Kalau minta sama Allah pasti dikasih. Pasti. Karena Allah yang bilang, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, aku pasti mengijabai permintaan kalian. Kembali ke konteks tadi kita katakan seorang mukmin ketika dapat kebaikan dia bersyukur. Bersyukurnya kita itu ya ketika beruang, maka siapkan uang ini ada jatah yang harus kita keluarkan. Salah satu itu pada beruang misalnya sepuluh ribu langsung dibagi tiga. Tiga ribunya buat modal dagang lagi, tiga ribu ditabung, tiga ribu diinfakkan. Tapi salahkah saya nabung? Kita tidak diharamkan menabung. Yang haram itu nabung akhirat. Lupa. Jadi syukurnya kita cuma Alhamdulillah. Allah sayang sama saya. Keuntungan hari ini 10 miliar. Kita kan kalau dapat kebaikan, diam-diaman. ma janji. Jangan ngomong-ngomong. Jangan rame-rame. Kalau lagi sakit, sempat di grup. Doain gua ya. Cepat sembuh. Sore ini kemarin naik motor kepeleset, lecet 2 cm. Baru 2 cm lecetnya, belum 60 cm. gua nggak ada yang jauh ke rumah sakit nih. Gimana nih? Giliran sakit dia iklan. Dia kalau bahasa orang Jawa moro-moro Giliran seneng jangan bilang-bilang ada salah seorang teman saya ketika dapat rezeki ya kalau dia menjadi seorang guru cair sertifikasinya misalnya dibilang eh cair tuh sertifikasi jangan bilang-bilang musibah ini katanya ini kebalik-balik sertifikasi cair satu semester delapan setengah juta dibilang musibah Emang kenapa dibilang musibah? Iya Ustaz, kalau teman-teman tahu pada ngumpul mie ayam, mie ayam biasa terakhir. Teman ente 20 orang, mie ayam semangkok di Semarang cuma 6 ribu kali dulu pak, 120 ribu misalnya. 8,5 juta berapa persennya itu? Bukan masalah itu, satu utang saya banyak. Nah, subhanallah. Itulah kita. Itu cerminan kita. Kita padahal kalau minta sama Allah setengah maksa. Ya Allah, ini kan aku yang sekian kalinya minta, mana jawabannya ya Allah? Ya Allah maha tahu apa amalmu yang soleh. Gua akan yang Quran tiga kali sebulan ya Allah. Kalau kita boleh <clears throat> mengatakan kalau malaikat mau protes, Allah udah tahu enggak ahli tahajud gak usah dibahas. Allah mah tahu siapa ente. Mungkin kemarin ente itu nggak ikhlas tahajudnya, ada maunya. Tanpa ente minta, kalau ente taat sama Allah, pasti dikasih. Udah pasti itu. Pasti dikasih sama Allah Azza wa Jalla tanpa dia bilang sama Allah, ya Allah engkau tahu dan engkau maha tahu siapa aku. Aku rajin taat kepadamu, aku sering tahajud, aku hatam Quran sekian kali sebulan. Allah tahu Kalau kita ikhlas mengerjakan itu, sudah pasti Allah berikan apa yang kita minta. Allah bilang sama kita kok, mana nih hamba yang berdoa? Waliman sa'alani la'atiyannah kalau ada yang minta, pasti aku beri. Kalau ada hamba yang minta perlindungan kepada aku, aku lindungi. Allah yang menjamin langsung. Allah yang menjanjikan langsung kepada kita. Sehingga kalau kita ragu atau kita mungkin merasa bimbang, ini yang berbahaya. Ingat, ketika Allah Azza wa Jal di diskusi pernah berfirman Ana inda banni abdi Aku ini berada pada posisi sesuai dengan prasangka hambaku. Artinya, kalau kita sama Allah husnudon, maka berbanding lurus nantinya. Allah buat akan baik sama kita. <clears throat> Belum doa dan ragu. Kira-kira kalau aku minta ini Allah dengar nggak ya? Ma, kira-kira kalau kita doa begini berapa lama nunggu jawabannya, Ma? Emang lama ke perusahaan? Bukan. Makanya di antara sahabat Nabi itu pernah bilang, saya itu tidak ingin mengetahui berapa kali Allah mengijabahi doa saya. Tapi yang saya inginkan Allah berkenan mengilhamkan kepadaku agar saya rajin berdoa. Lihat, itu bedanya kita sama sahabat Nabi. Kalau kata salah seorang sahabat Nabi, saya ini nggak ingin mengetahui berapa kalikah Allah berkenan mengijabahi doa saya. Yang saya inginkan Allah berkenan mengilhamkan kepada saya agar saya gemar berdoa. Sehingga akan nampak kualitas keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan sadari semakin kuat iman kita, semakin berat ujian kita. Semakin kuat iman kita, semakin berat ujian kita. Kalau begitu, mendingan saya nggak usah kuat iman, usah Biar ujiannya nggak berat-berat. Enggak juga. Allah itu sudah tahu dan sudah bisa mengukur sehingga orang semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Itu sudah wajar. Seperti pangkat dalam pekerjaan kita. Tidak mungkin seorang karyawan cleaning service gajinya sama dengan presiden direktur. Gak mungkin. Bebannya berbeda. Microsoft itu kan punya tim pemimpin Ya, ada tim khusus digaji minimal 2 miliar misalnya. Suruh apa? Suruh mimpi doang. Ditanya. Ente-ente orang nanti untuk pengembangan Microsoft gimana kira-kira? Gua mimpiin begini-begini begini. Digaji. cuma mimpi. Ya. Silakan cari urusan yang nyari Anda tukang mimpi ada nggak kira-kira? Digaji 2 miliar. Kira-kira kita punya pabrik ke depan mau diapain? Kalau saya bos mimpi ini gini gini gini, digaji itu 2 miliar atau sekian puluh miliar. Maka kita pun menyiapkan diri bahwasanya memang semakin kuat iman kita, semakin berat ujian kita, tapi semakin besar pahala kita. Dan sikap yang terbaik seorang hamba ketika <clears throat> saat ini dia merasa seolah Allah sedang tidak berpihak kepadanya, seolah ujian datang bertubi-tubi, maka sikap yang terbaik yang pertama, Anda meyakini ini adalah bagian daripada ujian keimanan. Yang kedua, Anda harus meyakini Allah sedang sayang sama saya. Yang ketiga, Anda harus meyakini ujian ini tidak akan melampaui kapasitas keimanan saya. Yang keempat, Anda harus meyakini ada orang yang lebih berat dari saya ujiannya. Yang kelima, tempatkan posisi diri Anda sebagai seorang hamba yang selalu pandai bersyukur ketika diuji. Kata para ulama, tingkatan tertinggi derajat seorang hamba Ketika ada ujian, dia bersyukur. Kan ada yang mengatakan pertama sabar, kedua berkeluh kesah, ketiga mengumpat, keempat ridho, kelima syukur. Itu yang berat. Maka ulama sepakat tingkatan tertinggi derajat seorang hamba ketika kena musibah dia malah bersyukur. Contoh misalnya kalau ibu-ibu di dapur tiap hari masak, motong bawang, motong tomat, ya, lepasin ini itu pas ngiris kesayat cek, Alhamdulillah. Ya. Pernah nggak begitu? Nggak pernah. Pak, tanganku kesayat. Aduh, gimana sayang? Berapa sayatnya? Sehelai rambut. Aduh, kaget pengalaman saya pribadi ketika saya masih kecil mungkin waktu umur saya sekitar empat tahun mungkin <clears throat> ada lemari tua isinya piring gelas lampu pintunya kan banyak saya buka saya gandolin bawahnya ya <clears throat> itu udah dibilang nakal orang tua ya roboh itu lemari saya nggak gerak saya diem aja gini saya liatin wih roboh Kepala saya jadi ladang cocok tanam pecahan beling. Apa kata ibu saya? Alhamdulillah. Saya kaget. Mak, kok alhamdulillah? Lu nggak mati. Cuma luka. Kalau kata orang Jawa itu mah belai selamat. Ya. <clears throat> alhamdulillah. Saya pernah makan, itu kecil lagi dulu kecil. Ambil gelas, jatuh, pam! Ibu saya bilang, Alhamdulillah. Kenapa, Mak? Yang pecah bukan kepalamu. Kalau kelas bisa diberi lagi, nak. Kalau kepala kamu yang pecah, nyetak kayak kamu ini susah. Ya, susah hasilnya. Makanya kata para ulama, tingkatan tertinggi itu adalah bersyukur ketika ada musibah. Karena jarang ada orang kena musibah bilang alhamdulillah, jarang. Atau mungkin boleh dikatakan nggak ada mungkin ya. Kalaupun ada, nggak bisa dicari orangnya. Jarang sekali itu. Jatuh kepeleset, Alhamdulillah. Mas, Alhamdulillah. Allah menegur saya, saya mungkin salah. Ketika sahabat Nabi jalan melirik cewek begini, jodoh kena tembok berdarah hidungnya. Syukurin, entit ikut dunia, nggak di akhirat syukurin. Ini sikap seorang mukmin. Karena tingkatan yang termulia dan tertinggi seorang mukmin ketika ada musibah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menggambarkan kepada kita sifat-sifat manusia itu sejatinya memang mudah berkeluh kesah kok. Walaupun dia beriman. Seolah kita kan kadang salah keyakinan. Pikir kita semakin dekat sama Allah, hidupnya makmur terus. Padahal bukan itu yang kita pahami mestinya. Kita akan diuji oleh Allah. Semakin dekat kepada Allah, semakin banyak ujian. Tapi si hamba Allah yang itu nggak dekat sama Allah, nggak pernah diuji. Itu pasti contohnya tuh mobilnya 20, rumahnya 16, pembantunya 66. Rumahnya kayak istana. <clears throat> Kok nggak diuji? Anda nggak tahu, dia nggak bahagia itu aslinya. Anda nggak tahu jangan-jangan hasil mutang ke rumahnya. Anda nggak tahu dia itu kerja untuk menghidupi pembantunya. Anda nggak tahu. Anda kan Enggak punya pembantu. Iya ya. Enak. Makanya kan Nabi kita Muhammad SAW ketika anaknya, putrinya, istrinya Ali bin Abi Thalib siapa namanya? Fatimah. Ngucap, ngucap, ngulak, ngulak, nyari pembantu. Kata Rasulullah, mau enggak? Kamu saya kasih yang lebih hebat dari pembantu. Disuruh apa coba? zikir ya subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah jadi ibu-ibu yang sering gerutu nggak bisa membantu tiru tuh Fatimah biar suaminya sering pulang suami jarang pulang karena ibu sering gerutu dia di rumah kadang-kadang membantu Nabi berusaha mengajarkan kepada Fatimah apa yang kau sekarang hadapi itu tantangan engkau tantanganmu seperti itu dan itulah kelayakan ujian yang harus diterima seorang hamba ketika dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena Allah sudah mengatakan kepada kita di antara petikan Al-Quranul Karim di ayat-ayat menjelang uh, pertengahan surat Al-Ma'arij. Allah mengatakan innal insana khuliqa Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi penuh keluh kesah. Allah mengatakan ya di Al-Qur'anul Karim surat Al-Ma'arij Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a Allah sudah menggambarkan kepada kita contoh paling simpel kayak apa sih gambarnya ya Allah ketika Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a sesungguhnya manusia diciptakan penuh dengan keluh kesah idza massahu syarru jazua ketika ditimpa keburukan musibah yang kurang menyenangkan dia mengeluh wa idza massahu khairu manu'a tapi giliran dapat rezeki berlimpah, dia pelit. Saya kan susah payah nyarinya Ustaz. Banting tulang, banting piring, siang jadi malam, malam jadi siang, ya. Masa begitu dapat 5 juta, suruh infak 10 juta, Ustaz? Ya, terus nggak dihargai keringat saya, subhanallah. Wa idza masahul khairu malu'a Makanya Allah kecualikan, Allah keluarkan kelompok orang-orang yang Allah puji. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang rajin sholat. Illal musallin. Illal musallin alladhina hum ala sholatihim yuhafidun. Gimana ayatnya? Betul itu bunyinya? ada imun. Baik. Nah. Benar. Yakin. Alladzina hum ala salatihim daimun. Yang mereka ala daimumah selalu menjaga salatnya. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Yang mereka selalu eksis mendirikan sholat. Kenapa? Dia menjadikan sholat sebagai sarana media untuk curhat kepada Allah. Karena Allah di ayat lain surat Al-Baqarah, "Wasta'inu bis sabri was salah." Mintalah tolong sama Allah dengan sabar dulu, sabar. Sabar dulu. Terus sholat. Pak Ustaz, salahkah saya kalau saya mengatakan sabarnya kita ada batasnya? Salah besar. Besar kesalahan Anda. Kalau Anda mengatakan sabar itu ada batasannya. Sabar itu enggak ada batasannya. Sering saya katakan di majelis yang lain. Sabar itu tak bertepi. Ibarat samudera yang luas, tak bertepi itu sabar. Makanya sampai saya Pak Imam Jauziyah dalam kitabnya Uqdatus Sobirin, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Hudatus Sabirin bekal untuk orang-orang yang sabar dia mengatakan di antara gambaran sabar itu adalah tajarru'ul marawati min ghairi ta'abbus nguntal pil pahit dengan senyum pernah minum pil pahit sambil senyum itulah sabar ya ada nggak Orang tiap hari minum obat, pahit obat karena senyum. Makanya kan dokter kalau nyuruh kita minum obat, anggap itu orang bilang permen cicak katanya. Kecil warna-warni manis. Makanya kata Nur Qayyim, sabar itu seperti Anda ketika harus menelan pil pahit tapi senyum. Eh, ini pil kayaknya enak. Kalau kita kan nggak lihat pilnya, atau ada mungkin ibu-ibu kalau mau lagi lihat kaca dulu, dipasin lidahnya. Berat kan? Maka itulah sabar. Tidak ada batasnya seperti samudra tak bertepi. Kalau kita mengatakan sabarnya saya ada batasnya, Anda bukan orang sabar. Kalau kita berani mengatakan sabarnya saya ada batasnya, Ustaz, maka Anda bukan orang yang sabar bukan bahasa ini orang yang paling sempurna sabarnya tidak. Karena setiap kita akan tertuntut untuk bisa menempatkan posisi pada posisi tertinggi. Selain sabar tadi syukur itu. Sehingga Allah katakan, "Illal musallina alladzina hum 'ala salatihim daimun." Yang mereka orang-orang yang salat sajalah yang tidak mudah berkeluh kesah. Makanya ayah Nabi Yusuf ketika kehilangan Yusuf. Siapa nama ayahnya? Hah? Yakub. Ya. Itu dia mengatakan Innama ashku batsi wa huzni ilallah. Sungguhnya aku ini hanya mengeluhkan. Kalau bahasa orang Jawa hanya sambat. Ya. Sambatnya hanya sama Allah. Karena kalau kita sama manusia ngeluhnya, bang, ada apa? Gua mau curhat nih, apaan? Lagi jatuh usaha gua, jatuh di mana? PHK, anak kawin lari, rumah kebakar, terus istri nggak tahu nggak pulang-pulang. Eh sama itu juga kayak lo. Lo bisa apa sama lo? Nah, kalau salah alamat mengutarakan keluhan, bukan dapat jawaban, dapat dampratan. Ente eh, gua keluh malah marah-marah, bukan nolongin teman, nyawa-nyawain lagi, makanya salah, air berantem. Kalau sama Allah, enak kita pas sama Allah Allahnya. Ambil air wudhu, yang tenang wudhu jangan asal pas kepet selesai tidak. Mau melangkah berwudu pun tenang. Yang tenang dinikmati, <laughs> dihayati. Setiap tetesan air yang terakhir itu menghapus dosa kita. Terus sholat dua rakaat. Doa, minta sama Allah. Pasti diberikan jawabannya. Seperti halnya ketika seorang syekh yang pernah datang ke kita cerita, ya, <clears throat> ada temannya ditelepon oleh temannya, bingung nggak? ada saudara adik kandung adik kakak. Ya. Saudaranya ini naik mobil bersama temannya kecelakaan dan meninggal dunia seketika. Parah. Dia telepon kamu ke sini dong. Adikmu meninggal dunia. Nangis dia, ya, wah habis. Nangis kalau kata orang Jawa, guru-guru, teriak-teriak. Panggil sama Syekh. Sini, ambil air wudhu dulu sholat. Wudhu, sholat dua rakaat, tahiyat salam, tenang dia. Saya sudah bisa menerima semuanya. Cuman kan di awal nangis dulu. Kata para ulama, sebelum anda melihat, coba wudhu dulu, sholat dua rakaat, baru lihat. Lebih tenang. Subhanallah. Tidak ada obat yang lebih mujarab kecuali yang Allah ajarkan kepada kita. <clears throat> ya, kalau kita ke apotek, bahaya kasih obatnya nanti. Penenang yang abadi sianida. Ya. Sianida kan gitu. Tapi kalau kita kembali ke Al-Quran, kembali ke konsep yang Allah ajarkan kepada kita, watak seperti ini gak bakal muncul. Kenapa? Allah yang tahu. Kalau perlu orang nggak usah tahu penderitaan kita, nggak perlu tahu, ya. Tiap hari tetangga merumpi isinya keluhan ke ibu yang sebelah sini. Aku bingung, bu, suamiku nggak pernah naik pangkat. Kalau tangga sebelah lagi, aku bingung, suamiku kok nggak pernah kadang datang Soal lagi ribut terus. Kalau kita ngeluh hanya kepada Allah, Allah pasti berikan jawaban buat kita. Karena Allah nggak suka tipikal kayak begini. Allah lebih suka kalau kita langsung berkomunikasi direct kontak kepada Allah. Langsung. Allah akan bantu kita. Allah akan mudahkan urusan kita. Karena yang nyuruh itu Allah. Wasta'inu bis wassalat Mintalah tolong kepada Allah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu dalam segala hal. Saya kembali contoh kalau mertua saya, mohon maaf. Saya bukan mau Ini yang cerita ibu mertua saya masalahnya. Karena pas saya lahir dia meninggal. Kata mertua saya, abimu tuh, saya ibu mertua. Dalam segala hal, dikit-dikit sholat. Saya ini mau lahiran. Ngeden, kejam. Dia sholat. Ya. <clears throat> Marah saya. Eh, gua ngegen setengah mati, melek pernah bikin nikes akhirat belum malah sholat, minta sama Allah. Karena nggak punya biaya zaman dulu, ya dokter nggak ada, adanya dukun, ya dukun bayi maksudnya. Makanya kalau nyebut kata dukun hati-hati itu ada artinya kudu tekun. Ya. <clears throat> Dukun itu gak semua dukun itu sesat, kata orang bilang. Memang kudu tekun meninggal dukun bayi. Sholat dia dua rakaat, empat rakaat. Ada orang berbaik hati datanglah dukun bayi. Tapi subhanallah, ada orang yang suka relawan datang ke rumah, itu belum nyampe pintu depan rumah, si bayi keluar sendiri, tahu diri. Luk, luk, luk, luk, luk, luk. Ya, jangan coba lah, bahkan kondisi kita ya. Kalau jelas istri harus sesar, lewat perut keluarnya terus sholat. Insya Allah mak mau bawah. Ya nggak bisa harus kalau ada sungsang kapal di atas yang mau normal ya sesar. Kalaupun kita sholat ya minta kemudahan ya. Barangkali dokternya harus cuma nulis mestinya 60 juta cuma 600 ribu misalnya gitu. Ya doa sama minta kemudahan. Maka kita katakan di sini bahwasanya kalau kita rajin berkomunikasi kepada Allah Azza wa Allah kasih jawaban Allah yang nyuruh kita masalahnya? Minta tolonglah pertama dengan sabar dulu. Kendalikan dengan kesabaran. Karena sabar itu habsun nafsi atau imsakun nafsi. Sabar itu artinya apa coba? Pengendalian diri. Menahan diri. Yang tadinya mau melotot jadi merem, adem. Yang tadi mau mangap mingkem lagi. Kenapa Pak? Tidak jadi Tadinya mau nyuk gigi, malu. Giginya nggak ada. Itu sabar. insafun nafs. Ya. Pengendalian diri. Gimana caranya mengendalikan diri kita. Allah bilang, wasta'inu bisabri. Sabar dulu. Makanya, kembali ke ayat 156 Al-Baqarah setelah masalah ujian. Ketika Allah menutup ayat 155, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون karena sikap terbaik orang-orang yang sabar itu ketika kena musibah dia istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita ini milik Allah kita ini hamba hambanya Allah. Akan kembali kepada Allah. Kalau saya nggak salah ingat, saya masih mengingat sedikit cerita dari Syekh Abdul Razak al abbad Tapi itu udah lama, salah lebih dari 15 tahun. Tapi saya masih ambil mengingat dengan baik di majelis beliau. Di cerita <clears throat> ayat ini, 156 ini. Ada seorang hamba anaknya meninggal dunia. Dia berkabung. Dia sedih. Tapi setiap kali tamu ke rumah dia melayat, ya, takziah, dia berpakaian rapi, bersih, dan berusaha tegar dengan senyuman. Waalaikumsalam. Menahan derai air mata. Orang nanya, kalau mungkin bahasa kita ya, itu bahasa Arab. Kita Indonesia kan boleh kan ya? Bang, lo baru kena musibah kematian anak lo kayaknya nyantai banget sih lo lo, lo profil jangan ini kelainan senyum nyambut kita yang bertakziah jarang-jarang dia orang kayak ente begini apa kata dia <clears throat> saya sebenarnya sedih saya udah nangis kok tapi kalau saya larut dalam kesedihan saya justru takut dimurkai sama Allah. Emang kenapa? Lihat tuh ayat berikutnya 157. Ketika Allah mengatakan alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di ayat berikutnya Allah kasih balasan. Gimana bunyinya? أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون kata orang ini aneh kehilangan satu Allah kasih tiga aneh kehilangan berapa satu Allah kasih tiga. Mana ya kata orang ini? Bacalah ayat. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang layak mendapat salawat. Salawat dari Allah itu artinya apa coba? Profesor Dr. Fadl Ilahi dalam kitabnya Fadlul dakwah ilallah menafsirkan kalimat ini dan menukil ungkapan para ulama ahli hadis artinya pujian dari Allah astana yang kedua tasbih dari Allah artinya sanjungan kebaikan yang ketiga rahmat dari Allah tapi Allah sebutkan untuk bagi mereka doa dari Allah bagi mereka rahmat dari Allah dan mereka mendapat hidayah dari Allah. Ini penghibur saya kata orang ini. Karena saya kehilangan satu, Allah mengganti dengan tiga. Nggak rugi saya kan? Subhanallah. Lihat, saya kehilangan satu. Tapi Allah ganti dengan tiga. Maka kita katakan, untuk apa kita bersedih? Karena larut dalam kesedihan itu bisikan syaitan. Ustaz, memang saya nggak boleh nangis? Boleh. Nabi saja ketika cucunya meninggal, nangis nggak dia? Nangis. Dia dipangku, cucunya sekarang di pangkuan dia dipangku, dia nangis. Air mata bercucuran. Sahabat tanya, ya Rasulullah nangis. Itu bahasa kita mungkin ya. Kalau mungkin orang-orang Jakarta, orang mungkin Betawi, ya nangis. Itu saya saya artikan Indonesia gitu nya. Tapi kalau bahasa Arabnya ma'adat al-buka ya Rasulullah. Ada ma'da. Rasulullah kok nangis berair mata. Apa kata dia? <clears throat> Innal aina latadma mata ini secara otomatis akan keluar air mata akan berlinang Wa innal qalba yahzan dan hati ini pasti bersedih. Wala naqulu 'ala Allah illa ma yurdi rabbana. Dan kita tidak akan mengucapkan kata-kata kecuali kata-kata yang membuat ridho Allah Rabb kita. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus dia jawab, ente-ente orang nanya air mata anak ini. Iya Rasulullah. Ini gambaran rahmat kasih sayang yang Allah berikan di hati orang-orang yang beriman. Allah akan merahmati orang yang sayang sama manusia. Tapi beliau sabar, beliau tegar. Ya. Maka saya katakan di sini bahwasanya mari kita rajin berkomunikasi kepada Allah Subhanahu rajin mengeluhkan segala keluhan kita. Sampai kata Rasulullah, sampai pun mau minta tali sendal yang putus, itu minta sama Allah. Apa ya usah dikabulkan? Pas doa gini, ya Allah, sendal gua ini, sendal gua mereknya Everbest. Harganya dua setengah juta. Itu saingannya Jim Joker sama saingannya Wecot sama Vickers Talinya putus ya Allah. Kira-kira kalau orang kaya gitu wajar nggak? Komplit lo ada di ATM kan gitu, tinggal telepon suruh kirim. Iya kita minta sama Allah kan sendal yang putus, tapi diiringi usaha, diiringi usaha, bekerja, mencari nafkah, karena emas itu nggak mungkin jatuh depan mata kita, pluk, secara tiba-tiba. <clears throat> Tidak pula seperti kisahnya nenek tua dan ikan gabus. Ya, yang mungkin pernah baca buku cerita 80-an dulu. Nenek tua ikan gabus. Rajin doa tiap hari tangannya jengkel naik genting, dilemparin sekarung pecahan genting dan keling. Pingsan tuh nenek. Bangun, kalung dibuka isinya duit. Yang lempar loh, eh, hebat jadi duit. Tang, besok gua gituin ya. Isiin tuh kalung, pecahan keting peling, Siap bos, lemparin gua ya, oke bos. Doa ya Allah, nangis-nangis, lempar sama si itu. Karungnya plak pingsan dia. Dia bangun. Kayaknya bakal sama nih kayak nenek tua kemarin. Jadi duit dibuka, jadi beling nggak berubah. Karena beda niatnya udah. Itu hanya gambaran zaman kita SD dulu ya. Artinya, apapun yang kita minta, minta sama Allah saja Dan Allah tidak suka kalau kita mudah berputus asa. Jangan optimis, yakin. Nabi aja ketika mau perang itu minta sama Allah. suka, iya. Tapi dia yakin yang maha Allah, minta sama Allah. Semuanya kita arahkan kepada Allah agar menjadi hamba yang tidak mudah berputus asa atau patah arang. Yakin ada zat yang mendengar keluhan kita. Ada zat yang berkenan mengabulkan permintaan kita. Agar kita tidak mudah untuk berkeluh kesah dan patah arang apalagi imannya hanya di ujung lidah. Iman itu nggak semudah yang kita ucapkan. Perlu tantangan, perlu ujian ujian yang diterima oleh orang sebelum kita lihat <clears throat> ketika Nabi sedang bersandar di Ka'bah datang para sahabatnya Ya Rasulullah ala tad'u Ya Rasulullah ala tastansiru lana Wahai Rasulullah engkau kan doanya dikabulin terus Minta dong sama Allah buat kita nih kita nggak tahan nih intimidasi orang kafir, orang musyrik, intimidasi bullying, siksaan. Udah katakan Rasulullah. Udah sama Allah dong. Apa kata Rasulullah? Dengerin ya. Orang sebelum NTRT orang ini ya dan orang sama saya protes. emang Nabi ngomongnya gitu? Ya bukan, itu Indonesianya. Ya. Orang-orang sebelum NTRT orang dulunya Ujiannya satu orang, kaki kanan, tangan kanan tarik onta ke sana, tangan kiri kaki tarik ke sana. Terbelah dua. Orang-orang sebelum kalian disisir dengan sisir besi, tersisa hanya tulangnya doang. Orang-orang sebelum kalian dibelah dengan gergaji, tidak memalingkan mereka dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Lihat Bilal bin robah ditelanjangin di batu padang pasir, ya ditindih batu besar. Dia hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Bilal yang begitu hebat, terompahnya udah mampir ke surga. Terompah Bilal nggak ada mereknya, ya, nggak ada Everbest, nggak ada pakal lolo, nggak ada yang di Komaladi, nggak ada workshop, yang nggak ada kickers, nggak ada pole, nggak ada tole, tanpa merek tapi Nabi sempat diperdengarkan oleh Allah terompak Bilal udah mampir di surga. Tapi majikannya siapa yang menyiksa Bilal? Siapa namanya? Ada yang masih lupa? Ada yang masih lupa? Hah? Majikannya Bilal siapa namanya? Cat Stephen. Siapa nama dia Bilal? Umayyah bin Khalaf. Di mana dia? Neraka. Bila di mana? Di surga. Terompahnya udah mampir duluan. Kita buru-buru terompah. Buru-buru ngomongin sedal kita. Badan kita ini mau kemana kita belum tahu. Subhanallah. Lihat. Ujian keimanan. Keluarga Yasir. Ammar bin Yasir. Ibunya, bapaknya. Dibantai habis Sampai Nabi melihat nggak tahan dia berdoa, sabron ala yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabron ala yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, tempat kalian surga. Subhanallah. Jadi itu penggugah kita. Jangan menganggap ujian yang menimpa kita itu sebagai ketidaksayangan Allah kepada kita. Keliru. Semakin sayang sama kita Allah, semakin diuji kita. Yang terakhir, <clears throat> kalau kita dapat ujian, lihat orang di bawah kita, jangan di atas kita. Kalau sering dangak begini, ke kita akhirnya. Ya, jalan merunduk itu lebih aman ketimbang begini. Coba aja. Ya. Kalau tiap hari yang dilihat apartemen, ngejungkal kita, kalau tiap hari jalan ke bawah, ke bawah, ke jalanan, aman kita. Kalau gini gini, kalau hanya got, nyemplung sungai, atau serempet kan? kontainer nantinya kita. Lihat orang di bawah kita, agar kita pandai bersyukur. Pesan terakhir, Nabi kita pernah bersabda, jika di antara kalian <clears throat> melihat ada saudaranya lebih dimuliakan, lihatlah orang di bawah dia. Itu lebih pantas buat kamu untuk mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, saya belum punya sepeda, bisa jalan kaki. Itu orang kakinya hilang, nggak bisa kemana-mana. Ya, kadang kan kita suami istri naik motor butut tahun 74, 75, boncengan, diset, disampet, serepet, ninja yang harga 600 juta. Ma, Kayaknya naik meja enak ya, iya pak. Naik mobil, ya Pajero, panas Joko jeru, Ya, itu Pajero kan artinya panas Joko jeru. Luar dalam panas, nggak ada AC-nya. Nah, kalian temen naik Alphard, yang mana tuh? Itu tuh yang Alphard TH. Naik Alphard tuh enak banget ya mah, nyaris tak bersuara mesinnya kita sering kena konsep sawang sinawang. Ya, hmm, kita naik Alphard. Ya di sana orang lagi jalan berduaan, jalan kaki, kehujanan nggak pakai payung, mesra gandengan tangan. Ya Allah, gua punya Alphard, gini gua jauh. Padahal nggak kehujanan kepanasan itu meriang berdua, ketawa berdua nikmat banget. Itu sawang sinawang kita katakan ya. Itu tetangga lebih hijau. Mari kita katakan tanamkan konsep bersabar dan bersyukur kepada Allah agar iman kita bukan hanya di ujung lidah. Ya. Demikian yang bisa kita bahas. E, kita akan masuki ke sesi tanya jawab. Ini yang saya baca dulu apa langsung yang langsung bertanya. Ini dulu ya, biar adil. Ya, baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa maksud apakah termasuk tidak bersyukur memiliki poligami <clears throat> ini nanya ibu atau bapak ini ya? bapak. Oh iya. Apakah termasuk tidak bersyukur memilih poligami karena istri tidak juga dapat memberi keturunan? <clears throat> Yang harus dipahami bukan istri kita yang ngasih keturunan. Ya. Allah yang ngatur semua. Hal yang ingin saya kupas Walaupun saya bukan ahli poligami, saya masih bertauhid. Ya, makanya Syekh Utsaimin sama Syekh bin Bas itu kalau bercanda pakai bahasa Arab ya. Lisma ta'ajjabta. Kenapa ini tidak poligami? Anda minal muwahhidin. Wahid maksudnya. Wa ant ente anda minal khaifin. Aneh termasuk orang yang takut. Karena Allah bilang sama kita, "Fa'in khiftum," kalau kalian takut, ya satu aja kan gitu. Ya. Yang jelas Allah Rasulullah mengizinkan, membolehkan laki-laki berpoligami. Tapi yang jadi masalah bukan hanya masalah poligaminya, Anda siapkah untuk tidak menempatkan sebuah kecenderungan yang pincang karena resikonya Anda nanti kalau nggak bisa adil dengan pasangan, jalannya kalau kata orang saya, orang Banyuwangi, Jawa Timur, meret, miring. Kata orang salah tiga seliwat. Gini, semper. Nabi yang bina mangkana endahu, ya, Barang siapa yang punya istri lebih dari satu dan lebih condong kepada salah satunya, miring nanti datangnya. Berarti ntar kalau bapak yang sini yang gak ada yang miring, ketemu kita miring, berarti itu poligami nggak benar poligaminya pak. Ya. Biasanya kan ibu-ibu kalau udah marah sama suaminya, apa lo mau poligami? Bisa apa? Punya apa? Siap miring jalannya ke agama nggak jadi deh nggak jadi. Sehingga sebagian ibu-ibu itu uh, <clears throat> tulisan di foto profilnya siap jalan miring Ya. Jadi kalau suaminya pergi lama dia SMS, ingat Pak, ada pasukan jalan miring kan? Saya katakan Allah dan Rasulnya mengizinkan kaum pria untuk bersuami. Eh bersuami. LGBT jadinya. Iya. Allah mengizinkan para suami laki-laki menikah lebih dari satu. Maksimal berapa? Empat. Tapi yang penting tidak ada kepincangan. Kalau masalah nafkah itu bisa sama. Tapi masalah cinta yang berat. Makanya ketika istri Anda, wahai bapak-bapak, belum diizinkan oleh Allah diberikan keturunan, maka berarti Allah sudah menguji Anda. Apakah kalau istri saya mendorong udahlah bang silahkan nambah lagi barangkali yang kedua lebih subur. Jadi pancingan saya kalau itu orang jawab pikat ya. Kan ayam biar bertelur dikasih telur di bawahnya. Jadi pemikat atau pikat kata orang Jawa. Kita katakan hukum asal poligami memang kalau beda pendapat dan mengatakan sunnah, dan mengatakan mubah. ini pada intinya tidak mengapa dan memang kita katakan poligami bukan masalah kelebihan harta atau kelebihan tenaga. Tapi bagaimana kita bisa menerapkan syariat dengan baik. Ya. Kan kalau kita mau jujur, kayaknya para ustadz lebih didominasi nggak ada yang poligami ya Ustaz. Kenapa Ustaz? Ya, ketidakmampuan dalam segala hal. Ya, Ah, itu namanya Om dosa, jago ngomong, jago tahajud, jago baca Quran, ngejaga poligami. Memang surga untuk poligami aja kan gitu kata mereka udah marah Ustaznya. Kita katakan bila memang harus berpoligami, menambah istri. Kadang mohon maaf, istri kita nggak segera dikasih anak oleh Allah dan dia subur. Suami istri subur, teman saya menikah itu tahun ke-11 baru hamil istrinya tahun ke-11. Tetangga saya menikah tahun ke-25 baru hamil, melahirkan terus meninggal. Tetangga saya itu. Bayangkan, semua memang berbeda-beda ujiannya. Tapi sekali lagi, bukan berarti istri kita nggak bisa ngasih keturunan. Bukan. Karena istri kita nggak tahu, kecuali mohon maaf ketika SMA udah diangkat rahimnya, ada itu teman saya, ya menikah dengan istrinya, istrinya sudah nggak punya rahim di SMA. Ada itu memang mungkin wajib poligami kan gitu ya. Bila sudah difonis oleh dokter maaf ibu anda kayaknya nggak bisa secara medis ya nggak akan bisa hamil. Ya arahkan suami anda untuk segera berpoligami. Jangan terus nangis. Entar papa meninggal aku lagi, poligami lupa sama aku yang enggak lah kan. Gitu harus dibangun di atas keikhlasan niat karena Allah Azza wa Jal dan menjalankan syariat Islam. Ya, sering saya bilang mungkin di ceramah saudara di radio, saya katakan jangan sampai sewot para istri kalau suaminya poligami. Masalahnya begini saat dia poligami nggak bilang-bilang. Kata kita bilang salah, bilang salah kata suaminya. Maka kita katakan rukun poligami itu bukan harus izin keliru. Ya maka kita katakan bila memang jelas maaf istrinya diponis secara medis tidak mungkin hamil, tidak mengandung bayi, maka suami berhak untuk menambah poligami. Kalau dikatakan apakah tidak bersyukur memilih poligami? Kadang istri protes, gua kurang apa bang? Gua cantik, tercantik satu kelurahan. Ya, gua orang kaya, papa gua yang ngasih lu rumah, kendaraan, jangan lain lo. Sekarang kalau mau nikah lagi teganya. Udah itu yang kedua pembantu lagi lo ambil. Kurang syukur. Jadi, ketika orang berpoligami itu justru wujud bersyukur. Bersyukur dikasih ilham sama Allah, kamu poligami. Jadi kita katakan ketika istri belum bisa mengandung dan dia harus poligami, itu bukan berarti tidak bersyukur. Saya kurang apa juga layanannya. Udah sekian kali sampai Anda puas saya lemaskan gitu. Ini ya kan kasir supermarket biasa. Kita katakan bahwasanya itu persepsi yang harus diluruskan. poligami juga wujud mensyukuri karunia Allah Azza wa Karena Anda dipilih oleh Allah termasuk orang yang sanggup berpoligami. Karena kita bisa kata, itu banyak ustaz, dalilnya hebat, dia bisa poligami. Itu enggak syukur tuh jangan itu. Tidak. Ya. Karena barangkali mereka yang belum berpoligami, belum diberi Allah kesempatan untuk melangkah berpoligami. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Anda termasuk orang terpilih untuk berani melangkah poligami. Wallah. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane pernah diskusi sama Pak RT di daerah Ane. Katanya kunci pedoman hidup adalah kita bisa mengendalikan empat elemen seperti avatar. Dia tahu dari gurunya, Udah dikasih kartu merah saya. Dari apakah ya, bukan gavatar. Sama masalah koalisi Allah bagaimana memberikan pendapat yang baik agar mengerti supaya tidak sesat. Kata Pak RT, diskusi sama Pak RT. Bapak Ibu sekalian, kalau mau diskusi masalah agama, bukan sama orang yang nggak belajar agama kata nyambung ya <clears throat> makanya teman saya ketika ketemu daur tuh caranya gini jaga sembung main internet kata nyambungnya kan gitu ya <clears throat> jaga sembung main internet kata nyambungnya kan gitu tapi anggap itu orang yang diskusi sama kita adalah pasien kita pasien kita Bayangin, masalah agama aja di dibaga angin Angeng itu ya. Subhanallah. Agama itu kan maqala Allah wa qala Rasulullah. Agama itu yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan. Dan yang dipahami oleh mereka para sahabat Nabi. Kalau pedamannya avatar kita nggak bakal sholat, sibuk bagaimana naik naik apa namanya kendaraannya gede itu terbah itu avatar. Nggak bisa, ya. Bilangin Pak RT udah pernah kuliah bahasa Arab berapa tahun? Kok pakai kamus avatar? Ya, ntar keluarnya angin-angin, eng. Ah, jadi yang tak siluman babi, siluman monyet segala macam. Sekalian sama si sembokong belajarnya, gimana berabrik langit, gimana berabrik Takdir, bunuh pakai tongkat ke atas, tembus ke langit. Tidak seperti itu kita katakan pedoman hidup kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Masalah wali songo, saya akan berkomentar. Saya bukan pelaku sejarah yang hidup di zaman wali songo. Sejarah itu cuma dua indikasi, benar sama nggak benar, asli sama palsu. Selesaikan masalahnya. Bapak milih mana? Saya milih baik ini mereka ada. Alhamdulillah. Karena saya nggak hidup mereka, saya nggak tahu. Kalau di e, eh, PSPB atau di buku sejarah dituangkan, ya saya baca aja sebagai wacana. Oh pernah ada ya, iya. Kalau mereka begini, begini, begini, iya. Kalau mereka ulama, selama tutur katanya kembali kepada kalau Allah, kalau Rasulullah, kita ambil ya kita ambil mau wali songo, mau wali sepuluh, mau wali dua belas, Selama mereka orang berkompeten di bidang ilmu agama dan menyampaikan Allah Allah Rasulullah, saya terima. Saya nggak ingin berbata-bata itu batil, nggak ada, nggak ada. Kakek saya yang alami itu kok, kakek saya yang ke 16 kemarin malam itu, ya repot kita debatnya ketemu kan. Pertanyaan saya, Anda apakah pelaku sejarah ketemu langsung maka saya katakan dengan sikap adil dan insaf, kita katakan bila itu benar, ya berarti ada mereka wali songo julukannya. Cuma sejarah dakwanya bagaimana? Karena patokan dakwah itu bukan berpangku kepada maaf wali songo, tapi kepada siapa? Rasulullah SAW. Karena Allah bilang sama kita di ayat 21 Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada buat kalian suri teladan terbaik kepada siapa? Rasulullah SAW. Siapapun orangnya, kalau benar penyampaiannya sesuai Quran hadis, maka kita terima. Mohon maaf, karena waktu yang gak cukup, saya baca soal terakhir lagi ini, satu lagi. Yang lainnya mungkin nanti via SMS atau ke panitia yang menangani masalah ini bisa dikirim ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak Ustaz? Saya mau tanya tentang pembagian anak di Surat Asyura ayat 4950 yang tidak punya anak apakah itu takdir yang tidak dapat diubah atau bisa diubah dengan doa? Ya, tadi saya katakan di ayat 4950 Asyura Allah katakan di situ milik Allah segala apa yang di di bumi. Allah berkehendak, berkenan memberikan kepada pasangan si A anak-anak laki-laki doang, si B perempuan doang, si C cowok cewek, si D nggak cowok nggak cewek. Tapi dia berpasangan suami istri. <clears throat> Apakah itu takdir Allah? Ya. Itulah kehendak Allah. Itulah kuasa Allah. Artinya, <clears throat> ada yang Allah kasih anak laki-laki semua. Ada yang anak cuma tiga, cuma dua, ya, cuma satu. Ada maaf mungkin anaknya sepuluh, lima cacat. Itu ada. Itu ada. Allah maha kuasa. Ya, Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dibentuk yang paling sempurna. Cacat pun itu bukti kesempurnaan ciptaan Allah. Allah mampu menciptakan orang seperti itu. Maka kita katakan apakah bisa diubah? Memang Nabi pernah bersabda, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kecuali doa. Ya. Betul memang tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Terus doa kepada Allah Azza sambil berusaha atau ikhtiar. Ya. Allah alam bisa Demikian dari saya. Apabila ada kebaikan dan kebenaran maka itu mutlak datangnya dari Allah semata dan bila ada kekesalahan, kekurangan dan kehilapan maka sudah pasti dari syaitan dan, dari saya pribadi berangkat dari masih minim ilmu saya miliki Mohon maaf bila ada kata berkenan dan semoga apa yang kita kaji dan kita pelajari bersama bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi dan sebelum di sini dan semoga Allah SWT menjadikan kita hamba yang beriman dan iman yang sebenarnya dan bisa bersabar dalam segala ujian yang kita hadapi Terjadikan kita hamba yang layak menghuni surganya Allah amin. Aku qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.